Yang lalu kita telah membahas beberapa amal yang terbaik. Orang yang semangatnya tinggi mengejar akhirat, dia berusaha mencari amal-amal yang terbaik, amal-amal yang paling afdal. Yang lalu kita telah membahas sampai kepada Al-Quran Bahwa orang yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran Dan yang mengajarkan Al-Quran Kemudian Ada pula riwayat dari Rasulullah Alaihi Wasallam Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Imam Ahmad dan yang lainnya Dengan sanad yang sahih Beliau bersabda Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang jahat di antara kamu adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi ini adalah orang yang terbaik. Orang yang mencari akhirat berusaha menjadi yang terbaik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik yang diharapkan kebaikannya. Jadi dia orangnya baik, berusaha untuk selalu berbuat baik dan memberikan manfaat. Sementara manusia aman dari kejahatannya tidak khawatir terhadap kejahatan orang itu. Jadi orang ini adalah orang yang bermanfaat, dimanapun berada bermanfaat dan tidak membahayakan, tidak merusak, tidak ngacau, aman dari orang ini. Sebaliknya orang yang buruk dan semoga kita dilindungi oleh Allah daripada menjadi orang yang buruk. Orang yang buruk itu adalah yang tidak diharapkan kebaikannya. Dimanapun dia berada, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Justru sebaliknya, masyarakat tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Naudzubillah. Jadi manusia itu ada yang model begini dan ada yang model begitu. Ada manusia dimanapun dia berada, kebaikan berada di sana. Sementara aman dari kejahatannya, nggak khawatir apa-apa. Tapi ada lagi orang di mana dia berada selalu merusak. Kebaikan tidak ada, yang ada keburukan, ngaco terus. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula tentang amal-amal yang afdal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min sururan aw taqdiya anhu daynan aw tut'imahu khubzan." Amal yang paling afdal adalah kamu memasukkan kepada saudaramu seorang yang beriman itu kesenangan. Jadi amal yang paling afdal itu kita menyenangkan orang lain, membuat orang lain itu bahagia. Amal yang paling afdal. Atau kamu melunasi utangnya. Ada orang punya utang, jatuh tempo tidak bisa bayar. Sementara dia kepingin bayar, belum mampu, dilunasi, dibayarkan. Atau kamu memberikan makan kepada dia roti, diberi makan. Ini adalah amal-amal yang paling abdul. Yang pertama-tama menjadikan orang lain itu senang, bahagia. Jadi bukan menyusahkan orang, tapi justru menyenangkan orang. Orang dihibur dengan kata-kata yang manis. Kalau nggak bisa sodakoh dengan uang, dengan senyuman itu adalah sodakoh. Kata-kata yang baik adalah sodakoh. Memasukkan bahagia kepada orang lain. Ngobrol yang enak, menghibur, terutama kepada orang-orang sakit yang sangat membutuhkan hiburan. Atau kamu melunasi utang dia, ada orang punya utang. Utang terutama di sini utang ini maksudnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, utang karena memang dia perlu utang. Jadi utang itu ada dua. Ada orang yang berhutang karena dia memang perlu berhutang untuk kebutuhan pokok, untuk makan, sandang, pangan, papan untuk ngontrak rumah dan semisalnya. Ini kebutuhan pokok. Orang model gini perlu diutangi. Dan kalau dia tidak bisa bayar utangnya dibantu. Kalau perlu dilunasi utangnya itu. Karena memang dia utang untuk sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan sehari-hari. Dan fadilah memberi utang orang seperti ini, fadilahnya luar biasa. Tapi ada lagi orang yang utang bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk kebutuhan yang lain, utang berapa? 50 juta, 100 juta untuk usaha dan yang lainnya. Nah ini kita tidak wajib mengutangi dia. Karena itu bukan masalah yang pokok, masalah tambahan-tambahan. Seperti itu. <clears throat> Jadi kalau orang punya utang tidak mampu bayar, padahal utangnya itu masalah yang pokok, sandang, pangan, papan, kebutuhan sehari-hari, bantu lunasi utangnya, dia butuh. Dan itu fadilahnya besar, amal yang paling afdal atau memberi makan orang. Berbeda antara memberi uang dengan memberi makan. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, lafat-lafatnya selalu memberi makan. Wa yut'imuna ta'ama. It'amu miskin dan yang lain-lainnya. Memberi makan. Kenapa? Karena makan ini perlu. Karena kalau orang lapar, dia bisa menjual agamanya. Sementara kalau uang, tambahan-tambahan saja. Yang penting itu kan perut. Yang penting itu urusannya perut. Perutnya nggak lapar, yang penting itu aja. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang paling bahagia di muka bumi itu kalau dia memenuhi tiga kriteria. Orang paling bahagia di muka bumi kalau memenuhi tiga kriteria. Dan ketiga-tiganya ini kita memiliki semuanya. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita tidak benar. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, إذا أصبح ابن آدم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا في حذافيرها Apabila suatu pagi anak Adam manusia itu dalam keadaan aman, aman di tempatnya, aman nggak ada takut, nggak ada perang, nggak ada yang lain-lainnya, aman. Yang kedua badannya sehat, nggak sakit. Yang ketiga, makanan hari itu ada. Makanan hari itu saja. Makanan hari ini Sabtu ada. Maka seakan-akan dunia seisinya milik dia. Kurang apa dia? Tidak kurang apa-apa. Aman, tidak ada takut. Sehat, tidak sakit. Makanan hari itu ada. Besok, urusannya besok. Yang penting kan hari ini, tidak lapar. Besok, ya besok. Jadi makan, memberi makan. Karena itu zakat fitrah memberi makan, bukan memberi uang atau yang lainnya. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaktiha amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tidak dimundur-mundurkan. Ada sholat yang memang dianjurkan di awal waktu. Ada sholat yang memang dianjurkan di akhir waktu. Sholat yang dianjurkan di awal waktu adalah sholat subuh. Setelah dan subuh, sholat dua rakaat sunnah fajar, berdoa, lalu sholat subuh. Kemudian sholat duhur Sholat duhur ini kalau musim panas itu dianjurkan diakhirkan sehingga tidak terlalu panas. Tapi di kita Indonesia tidak ada musim panas seperti ini. Zaman Nabi dulu diundurkan sekitar jam 2 supaya tidak terlalu panas supaya kalau sholat khusyuk. Kalau kita sekarang sudah tidak ada. Termasuk di negara Arab yang musim panas sekarang sudah sudah tidak ada karena hampir semua masjid itu punya AC tidak ada panas. Dari rumah ke masjid naik mobil asik. Sehingga panasnya sudah hilang, terhilang, hilang sebab diundurkannya. Salat asar di awal waktu. Salat maghrib di awal waktu. Salat isya yang afdal malam dimundurkan. Waktunya tapi tidak sampai melebihi pertengahan malam. Karena waktu salat isya yang benar diakhiri sampai pertengahan malam saja. Isya itu disunahkan diundurkan. Rasulullah SAW kalau melihat para sahabat belum kumpul, Salat isyaknya diakhirkan. Yang penting tidak sampai lewat tengah malam. Ini ya, sekitar jam 9, jam 10 salat isyak Itu kalau tidak dikhawatirkan memberatkan orang. Kalau di masjid umum kayak gini, jangan nanti memberatkan orang. Di awal waktu saja. Tapi kalau orang misalnya perempuan, ibu-ibu di rumah, diakhirkan. salat isyak jam 9, jam 10 itu abdul Waktunya itu. Rasulullah SAW mengatakan, Innahu la waktuha laulana syukur ala ummati. Inilah waktu isyak yang sebenarnya kalau aku tidak khawatir memberatkan umatmu. Dengan catatan tidak khawatir ketiduran. Tidak khawatir ketiduran. Jadi waktu isyak yang benar itu sampai nisful lail, pertengahan malam saja, bukan sampai subuh. Yang sampai subuh itu tidak ada satupun dalil yang sahih dan yang sharih, yang jelas, yang gamblang. Salat tepat waktu amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sholatnya tepat waktu, dia adalah orang yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin. Kemudian summa birrul walidain, kemudian di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ibu bapak. Al-Qur'an memerintahkan berbakti kepada ibu bapak. As-Sunnah mengatakan berbakti kepada ibu dan bapak dan larangan durhaka kepada ibu dan bapak. Berbakti kepada kedua orang tua pahalanya di dunia dan di akhirat. Durhaka kepada kedua orang tua sengsaranya juga di dunia dan di akhirat. Langsung di dunia dan masih ada simpanan di akhirat. Tumbal jihadu fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang syar'i, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah di dalam riwayat At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang mukmin yang paling afdal Islamnya. Ya ini ya, orang semangat tinggi selalu cari yang terbaik, yang paling afdal. Siapakah orang beriman yang paling afdal Islamnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang beriman yang paling afdal Islamnya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini orang iman yang Islamnya paling afdal. Kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Tidak suka ganggu orang. Berarti kalau orang suka ganggu dengan lisan, dengan tangan, berarti Islamnya tidak afdol. Masih kurang Islamnya. Kemudian kata beliau pula wa abdulul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling abdul imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Nah ini. Inilah di antara hadis tentang korelasi yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak. Di sini beliau mengatakan orang mukmin yang paling afdal imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Iman adalah akidah, akhlak adalah amaliyah. Sehingga kalau orang akidahnya benar, pasti akhlaknya baik. Kalau ada orang akhlaknya tidak baik, berarti imannya belum benar, akidahnya belum benar. Sehingga tidak ada alasan yang mengatakan yang penting akidah, sementara akhlaknya jelek. Kalau ada orang mengatakan yang penting akidah, akhlaknya jelek, berarti akidahnya belum benar. Kalau akidahmu benar dan lurus, akhlakmu akan baik. Kemudian beliau mengatakan pula wa afdalul muhajirina man hasyara nahallahu ta'ala anhu. Orang yang berhijrah paling afdol adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kenal selama ini hijrah itu kan pindah ya. Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik itu hijrah. Tapi ada hijrah yang lain. Yaitu hijrah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah orang yang berhijrah paling afdal. Hijrah. Meninggalkan maksiat menuju taat. Meninggalkan syirik menuju tauhid. Meninggalkan bid'ah menuju sunnah. Meninggalkan kebatilan menuju yang hak. Ini hijrah. Hijrah yang paling afdal. Muhajirin yang paling afdal adalah yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masih melanjutkan wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillah wa fi riwayah al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Jihad yang paling afdal adalah orang yang berjihad menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah. Jadi jihad. Jihad itu maknanya bukan hanya perang. Bukan hanya perang makna jihad itu. Jihad yang paling abdul adalah jihad melawan hawa nafsu. Ditundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan orang yang mujahid itu, mujahid adalah orang yang menundukkan nafsunya, jihad melawan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad sehingga definisi yang benar tentang jihad, definisi yang lengkap tentang jihad, bukan sepotong-sepotong. Jihad itu adalah upaya maksimal, maksimal untuk mendapatkan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dibenci Allah. Itu definisi jihad yang paling lengkap. Usaha maksimal, upaya maksimal untuk mendatangkan, mendapatkan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan, menolak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah jihad macam-macam. Ada jihadun nafas melawan nafsu, ada jihadus syaitan melawan setan, ada juga jihadul kufar melawan orang kafir, ada juga jihadul munafikin melawan orang munafik, macam-macam jihad itu. Dan sebelum kita melawan yang di luar, kita lawan dulu yang di dalam. Bagaimana mungkin kita mengalahkan yang di luar sementara yang di dalam kita masih kalah melawan nafsu. Orang-orang yang ber, yang berjalan menuju Allah, yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang telah sampai kepada Allah, mereka semua sepakat yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah adalah nafsu. Kita nggak mungkin bisa masuk ketemu Allah, tidak bisa sampai kepada Allah kalau belum bisa menundukkan nafsu. Dan orang ketika berhadapan dengan nafsu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama orang yang dikalahkan oleh nafsunya. Sehingga dia tunduk kepada nafsunya. Dia menjadi budaknya hawa nafsu. Ini orang yang paling sengsara di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah orang yang menang melawan nafsunya. Dia menundukkan nafsunya dan benar-benar nafsunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini orang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang yang takut kepada Allah, yang bisa menundukkan nafsunya, tempatnya adalah di surga. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang kalah oleh nafsunya tempatnya adalah di neraka dunia dan akhirat. Kemudian para ulama mengatakan jihad melawan nafsu, menundukkan nafsu itu ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihad menundukkan nafsu untuk mau belajar agama. Belajar agama Allah, belajar syariat Allah. Dipaksa nafsunya ditundukkan, ayo belajar agama. Ilmu yang penting yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jihad menundukkan nafsunya untuk mengamalkan ilmunya itu. Karena kalau punya ilmu tidak diamalkan, percuma, dikoleksi saja ilmunya. Yang ketiga adalah jihad melawan nafsu, ditundukkan nafsunya untuk mau mendakwahkan ilmunya. Mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dakwah. Yang keempat adalah jihad melawan nafsu ditundukkan nafsunya untuk sabar. Sabar ketika mencari ilmu agama, sabar ketika mengamalkan ilmu agama, sabar ketika mendakwahkan ilmu agama, sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat dan juga sabar menghadapi musibah. Jihad. Jadi jihad melawan nafsu ini penting. Musuh yang ada di dalam diri kita kita tidak bisa menang melawan musuh yang di luar kalau yang di dalam diri kita kita masih kalah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Dia selalu berusaha mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Kita kepingin tidak kumpul Rasulullah di surga nanti. Pingin atau tidak? Pingin. Orang beriman semuanya kepingin di surga nanti ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena itu dia berusaha mencari amalan-amalan. Amalannya apa? Supaya saya bisa kumpul Rasulullah di surga nanti. Di antara amalannya disebutkan di dalam riwayat Muslim Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatim lahu awli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang mengayomi anak yatim, yang menjamin anak yatim, baik anak yatimnya sendiri atau anak yatimnya orang lain, bukan kerabatnya, bukan familinya, yang penting anak yatim. Aku dan dia di surga nanti seperti ini. Sambil beliau mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tangan. Wah ini Masya Allah. Jadi orang-orang yang menanggung anak yatim, mengayomi anak yatim, baik anak yatim keluarganya sendiri atau anak yatimnya orang. Seorang anak dikatakan yatim kalau ayahnya meninggal dunia dan dia belum balik. Definisi yatim menurut agama, menurut syariat itu adalah man mata abuhu walam yablu. Or anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan anak itu belum balik. Ditinggal mati bapaknya belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim, namanya bukan yatim. Jadi yatim itu anak kecil. <clears throat> anak yatim butuh bantuan karena dia tidak punya bapak, dia membutuhkan figur yang bisa menjadi bapaknya. Sehingga kalau ada orang menanggung anak yatim, menjamin anak yatim, maka di surga nanti dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. alaihi Di surga seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Anak yatim dilindungi dalam Islam. Karena biasanya anak yatim selalu menjadi sasaran kedoliman-kedoliman. Hartanya didolimi, diremehkan, dimarahi. Dan subhanallah merupakan suatu ujian. Kadang anak yatim itu biasanya nakal. Nah, ini para pengasuh diuji kesabarannya oleh Allah. Nakal, diuji kesabarannya. Anak yatim, dia harus disayang, Seandainya pun mau disikapi dengan keras, keras yang wajar untuk mendidik. Bukan karena dia tidak punya bapak lalu dikasari. Kemudian juga di antara amalan-amalan pula yang menjadikan kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Beliau bersabda, Man ala jariyataini hatta yudrika dakhaltu ana wa huwa al jannah kahataini barang siapa yang menyantuni dua anak putrinya sampai besar sampai balik aku dan orang itu nanti di surga seperti ini seperti jadi telunjuk dan jadi tengah jadi kalau punya anak perempuan tapi dia mengayomi membiayai anak itu biaya hidupnya sandang pangan papan dan yang lainnya sampai anak itu besar di ayomi Maka di surga nanti kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kenapa kok anak perempuan? Karena orang jahiliyah dulu tidak suka dengan anak perempuan. Bahkan mereka kalau punya anak perempuan malu bukan main. Anak itu dibiarkan hidup sambil nanggung malu atau anak itu dikubur hidup-hidup. Sehingga Rasulullah sallallahu memberikan jaminan kalau orang punya anak perempuan sampai dua anak perempuannya dan dia mengayomi anak itu membiayai hidupnya sampai besar, nanti yang biayai itu kumpul aku di surga. Seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika kita para orang tua, para bapak, kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada anak-anak kita, itu bukan uang yang hilang, Uang yang kita berikan nafkah untuk keluarga itu tidak hilang uang itu. Kadang seakan-akan kita berat, seakan-akan tidak ada faedahnya. Lebih suka sodakoh ke sana kemari, keluarganya diterlantarkan. Padahal kata Rasulullah SAW, nafkah yang paling abdul adalah nafkah kepada keluarga. Lebih abdul daripada nafkah kepada orang miskin, daripada nafkah jihad dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena keluarga wajib jadi ketika kita infak kepada keluarga, istri, anak, itu uang kita tidak hilang itu. Uang kita itu oleh Allah biakan, bahkan tiap hari kita didoakan oleh malaikat. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikon talafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang infak berilah ganti yang lebih baik. Ya Allah, orang yang kikir tidak mau infak, tidak memberi nafkah, berilah hartanya kebinasaan nafkah. Baik nafkah tiap hari kepada keluarga atau mungkin nafkah seminggu sekali untuk seminggu atau mungkin nafkah sebulan sekali, ini untuk sebulan, tidak apa-apa, sama saja. Sama dengan kita nafkah tiap hari. Yang paling penting adalah kita mempunyai pemahaman bahwa ketika kita memberi nafkah keluarga kita, itu uang itu tidak hilang loh itu, ibadah itu. Kalau sampai punya anak perempuan dua, nanti masuk surga kumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nafkah. Tidak rugi. Jadi jangan pelit-pelit kepada keluarga, diberi kecukupan. Kalau ada rezeki, kasih lebih. Kalau ada kurang, sabar. Karena ketika kita loman, dermawan, terutama kepada keluarga, oleh Allah diberi juga lebih nanti. Kita memberi satu, oleh Allah dilipatkan minimal sepuluh, Sampai tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan nggak terhingga tambah barokah. Orang loman dermawan itu barokah. Orang kikir, orang pelit itu malah hartanya binasa, sumpek. Hartanya nanti musnah. <clears throat> Nafkah kepada keluarga, masya Allah. Membahagiakan keluarga itu juga merupakan amal yang luar biasa. Kita membahagiakan orang aja dapat pahala, apalagi membahagiakan keluarga. Jadi ini penting ya, kalau kita memahami seperti ini, kita jadi orang itu beramal enak, dapat pahala semuanya. Kalau kita ingat juga tentang kisah pelacur yang memberi minum anjing. Ketika itu melihat anjing kehausan, dia datang ke sumur, lalu timbul sifatnya, rahmatnya. Dia ambil air dari sumur, diberikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya Allah berterima kasih kepada dia dan Allah memasukkannya ke dalam surga gara-gara memberi minum anjing yang haus. Nah, bagaimana dengan kita? Memberi nafkah istri, memberi nafkah anak, memberi makan, minum anak istri. Lebih afdal mana masuk surga? Pelacur tadi atau memberi makan keluarga? Kalau memberi minum anjing aja masuk surga, apalagi memberi makan minum anak istri, orang Islam, hamba-hamba Allah, yang sholat, yang zikir, yang ngaji Quran, yang masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang yang mempunyai semangat tinggi, dia berusaha untuk mendapatkan amalan-amalan yang menjadikan dia hari kiamat nanti mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat ketika berada di padang mahsyar, Padang mahsyar, manusia kumpul semuanya, telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian dan tidak berkitan seperti bayi baru lahir, laki perempuan kumpul semuanya. Ibunda Aisyah sempat malu, ya Rasulullah, kumpul kayak gitu laki perempuan, apa tidak saling melihat auratnya orang lain ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu "Al-amru asyadu min an yuhimmahum dalik." Perkara saat itu lebih dahsyat daripada terbayang oleh mereka masalah melihat auratnya orang. Kita lupa dengan aurat. Yang kita bayangkan cuma satu ini Allah marah, ini Allah marah. Saya masuk surga atau masuk neraka. Matahari di atas kepala. Masing-masing orang bermandikan keringat. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusar, ada orang yang yulzimuhul arafu ilzaman, tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalnya masing-masing. Tapi ada beberapa kelompok yang mereka mendapatkan naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kepanasan, mandi keringat. Dia tenang, sejuk, damai. Mendapat naungan arsh Allah. Orang yang semangat tinggi berusaha. Bagaimana caranya saya bisa dapat arsh Allah. Naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya menyebutkan ada tujuh di antaranya. Sebenarnya bukan hanya tujuh, kalau dikumpulkan banyak. Di antaranya tujuh kelompok. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dhilluh. Ada tujuh kelompok yang mendapatkan naungan arus Allah. Pada hari tidak ada naungan, kecuali naungan arus Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka teduh, tenang, tentram, dan damai. Siapa mereka itu? Yang pertama-tama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, ini Masya Allah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kalau ada kesenangan, yang senang rakyatnya dulu, dia terakhir. Kalau ada kesusahan, dia yang susah dahulu, rakyatnya belakangan. Pemimpin adil. Pemimpin adil adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang adil adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar luar biasa, tidak punya istana. Sampai ada seorang utusan dari negara lain datang ke Madinah. Kepingin ketemu dengan Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kepingin ketemu dengan Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi Amirul Mukminin. Jabatannya luar biasa. Utusan ini menyangka Sayyidina Umar mempunyai istana yang Mekah, yang mewah. Lalu utusan ini melihat orang tidur di bawah naungan pohon. pohon. Lalu orang ini tanya, wahai bapak, di mana istananya Umar bin Khattab? Kata orang itu, Umar bin Khattab tidak punya istana. Lah terus mana? Tunjukkan saya mana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah saya sendiri. Subhanallah tidur di bawah pohon. Lalu utusan ini mengatakan, adilta, fa'aminta, fanimta. Kamu adil sehingga kamu aman dan kamu tidur nyenyak walaupun di bawah naungan pohon. Tidak ada yang ngawal karena adil. Kalau tidak adil perlu pengawal banyak. Takut ditembak orang. Soalnya tidak adil. Pemimpin yang adil, Umar bin Khattab radhiyallahu taala Tiap hari keliling kampung di Madinah, keliling desa-desa mencari orang-orang yang tidak makan, yang lapar, orang-orang tersesat, orang-orang sakit. Suatu ketika beliau melihat di ujung Madinah sana ada api yang menyala malam hari. Akhirnya beliau datang ke tempatnya api itu. Ternyata didapatkan seorang ibu tua sedang menyalakan api, anaknya nangis. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai ibu, kenapa malam-malam kok menyalakan api anak-anak nangis?" Kata ibu ini, saya menyalakan api ini karena tidak ada yang saya masak. Saya terpaksa godok batu. Batu saya godok. Supaya anak saya bisa tidur nyenyak. Saya bilang kepada anak saya, makanannya belum matang. Akhirnya anak saya menunggu lama, tidak matang-matang sampai tidur semuanya. Yang digodok adalah batu, tidak ada makanan. Ini gara-gara Umar, kata ibu itu. Wah, saya tidak Umar takut bukan main. Ibu tidak tahu kalau di depannya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala Akhirnya Sayyidina Umar datang ke istana, datang ke tempatnya Baitul Mal, dipikul sendiri bahan-bahan makanan yang banyak. Sementara para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, biar saya yang mikul." Kata beliau, "Jangan, kamu tidak mungkin bisa mikul dosa saya. Saya harus mikul sendiri." Dipikul sendiri semuanya. Amirul Mukminin, presiden ini, raja. Sampai ke tempatnya ibu itu, kemudian dimasakkan makanan semuanya sampai makanannya jadi diberikan makan kepada anak-anak itu sampai kenyang semuanya tidur semuanya <clears throat> lalu sang ibu mengatakan kalau gitu kamu lebih pantas jadi khalifah daripada Umar bin Khattab ya. Alhamdulillah dah lega ini gantinya yang tadi Subhanallah inilah khalifah yang tadi keliling terus mana Pemimpin itu ditanya oleh Allah. Kalau ada rakyatnya yang lapar, ditanya. Kamu jadi pemimpin, jangan enak-enak aja. Itu yang melapar itu nggak ada makan. Rakyatmu mabuk, kenapa tidak kamu sadarkan? Rakyatmu narkoba, tersesat, nyimpang, syirik. Kenapa kamu diam saja? Ditanya oleh Allah. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, "Lau lau zalat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah aluni. Ya Umar, lima lam tusawwit tarik misalnya Sayyidina Umar di Madinah ini. Beliau mengatakan kalau sekiranya ada kuda yang tergelincir, terperosok di Irak sana. Irak dengan Madinah itu jauh, ribuan kilo. Di Irak sana ada kuda terperosok gara-gara jalannya lubang. Maka aku yakin nanti Allah bertanya kepadaku. Hei Umar, itu loh jalannya lubang. Sampai ada kuda terperosok. Kenapa kamu tidak meluruskan jalannya? Nah ini kuda di Irak sana. Ini di kota bagaimana jalannya bolong-bolong. Orang semuanya sepeda motornya masuk jatuh atau yang lainnya. Banjir di mana-mana. Karena tidak pernah ngurus, tidak pernah ngurusi rakyatnya. Ya, banjir. Kalau hujan banjir. Tadi banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana. Mestinya diurusi ini. Bagaimana mensejahterakan rakyat. Berani jadi pemimpin bertanggung jawab. Orang-orang zaman dahulu tidak berani jadi pemimpin karena apa? Berat, jabatannya berat. Kalau sekarang berani rebutan bahkan mengeluarkan rasmal. Kenapa? Karena dia mengharapkan dunia, cari dunia. Tapi bahaya, bahaya ini. Uang haram, sengsara dunia erat menyengsara, menyengsarakan umat manusia. Kemudian juga pernah suatu malam Sayyidina Umar keliling kampung-kampung di Madinah melihat rakyatnya, rakyat saya bagaimana, ada yang butuh bantuan. Akhirnya beliau mendengar suara seorang perempuan dari salah satu rumah. Perempuan itu mengumandangkan syair-syair yang menunjukkan dia kesepian. Kesepian perempuan ini. Di antara isi syair itu berbunyi Laqad hadal laylu waswadda jawanifuh wa arraqani alla khalilan ula'ifuh. فوالله لولا تخشى من الله عواقبه لحرك min هذا السرير jawanibuh Subhanallah ini diantara isi syairnya ya perempuan itu bilang malam ini adalah malam yang panjang aku tidak tenang karena tidak ada laki-laki yang menemani aku kalau aku tidak takut kepada Allah pasti ranjang ini bergoyang jadi perempuan ini bilang aku kesepian aku butuh laki-laki kalau aku tidak takut kepada Allah aku akan berzina Wah, Sayyidina Umar kaget. Siapa ini? Kok berani dia bilang gitu? Akhirnya keesokan harinya beliau tanya-tanya, dijawab ternyata suaminya pergi ke medan perang sudah lama. Suaminya dapat tugas pergi ke medan perang lama, berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Akhirnya Sayyidina Umar tanya kepada putrinya yang bernama Hafsah. Wahai Hafsah, seorang wanita itu berapa lama dia tahan untuk ditinggal suaminya? Ibunda Hafsah mengatakan enam atau lima bulan. Akhirnya Sayyidina Umar menetapkan kalau orang pergi dan perang tidak boleh lebih daripada lima atau enam bulan itu untuk menjaga istrinya. Tidak kuat ditinggal suaminya lama-lama. Dikhawatirkan dia bisa berzina. Nah, inilah pemimpin yang adil. Mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, bahagia dunia akhirat pemimpin yang dolim, sengsara dunia akhirat. Tunggu tanggal mainnya. Kalau lengser, bakal hancur semuanya. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Pemuda mulai dari muda waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ibadah dalam makna yang luas, dia selalu memikirkan bagaimana mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak muda. anak biasanya muda itu identik dengan kekuatan, inginnya ke maksiat, maksiat terus. Sementara dia muda selalu tumbuh dalam ibadah. Waktunya dihabiskan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tergantung dengan masjid lima waktu di masjid pulang dari sholat subuh, nanti dohor ke masjid lagi. Kemudian pulang asar ke masjid lagi. Kemudian pulang maghrib ke masjid terus lima waktu di masjid. Tergantung dengan masjid hatinya. Ini untuk orang laki-laki. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alihi Dua orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Bukan karena faktor materi duniawi, cinta murni karena Allah. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, orang yang ingat Allah ketika sendirian lalu air matanya berlinang. Ingat Allah, nangis. Wah, ini air matanya suci. Sendirian tidak ada orang tahu. Berarti dia ikhlas. Kemudian warajulun rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berselingkuh oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan laki cantik rupawan. Lalu laki-laki itu menolak. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Termasuk juga orang perempuan diajak serong oleh laki-laki yang ganteng punya jabatan. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Di sini Rasulullah mengatakan, du mansifin wa jamal. Atau datu mansifin wa jamal. Punya kedudukan dan cantik. Atau ganteng. Biasanya tidak ada yang nolak tidak punya jabatan saja, tidak ada orang nolak. Apalagi sudah cantik, punya jabatan, kaya raya, tidak ada orang nolak. Tapi dia nolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah luar biasa. Seperti Nabi Nabi Yusuf alaihissalam diajak serong oleh istrinya Al Aziz di istana, cantik rupawan, jelita, kaya raya. Bahkan kalau tidak melayani diancam. Nabi Yusuf menolak. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan ikhlas disembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Sedekah yang ikhlas mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tujuh. Kemudian ada pula tambahan-tambahan di riwayat yang lainnya di antaranya di dalam riwayat At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu, adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang memberikan batas tempo kepada orang yang kesulitan bayar utangnya. Ini utang yang tadi ya, utang yang memang dia butuh utang untuk kebutuhan pokok. Jatuh tempo belum bisa bayar, ditunggu. Sudah, tidak apa-apa. Sampai kamu mampu bayar. Awwadu'anhu atau malah utangnya itu dihalalkan, disodakohkan. Maka orang ini mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu wa taala. Di Quran kan juga ada kan seperti ini di surat Al-Baqarah yang mana Allah swt mengatakan wa in kana dzu fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia punya kesulitan, belum mampu bayar, kamu tunggu sampai mampu bayar. Kalau kamu sedekahkan lebih afdal kalau kamu tahu fadilahnya. Ini terutama orang-orang yang utang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan utang untuk memperkaya diri atau yang lainnya atau bahkan orang yang memang utang dan niatnya tidak bayar itu adalah orang yang jahat. Orang kalau utang dan niatnya tidak bayar, itu oleh Allah dijadikan dia kesulitan tidak akan bisa bayar. Tapi kalau orang utang dan dia punya niat bayar, dibantu oleh Allah bisa bayar. Nah, niatnya. Bahkan orang yang ketika utang memang niat semenjak utang saya tidak akan bayar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Allah hasarikon. Ketemu Allah nanti hari kiamat, dia adalah sebagai pencuri. Karena mulai dari utang sudah punya niat. Nawaitunya itu nawa itu tidak bayar. Niatnya tidak bayar. Nah, ini maling, pencuri. Kemudian juga bahkan Rasulullah sallallahu mengatakan orang yang memberikan batas tempo kepada orang yang belum mampu bayar utang atau disodakohkan orang ini adalah orang yang pertama kali oleh Allah diberi naungan dari kiamat. Pertama kali diberi naungan dia. Di dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yastadillu fi dhillillah yaumal qiyamah la rajulun andara mu'tiran aw tasaddaqa alaihi." Sesungguhnya orang yang pertama kali mendapatkan naungan pada naungan Allah hari kiamat nanti adalah orang yang memberikan batas tempo lebih kepada orang yang belum mampu bayar utang atau bahkan dia mensodakohkan utangnya itu. Masya Allah. Ini orang yang pertama kali mendapatkan naungan Allah. Kenapa? Bantu orang. Karena orang itu kalau memang tidak punya uang ya, dia butuh untuk kebutuhan pokok, tidak punya uang, dibantu. Senang atau tidak orang ini? Senang atau tidak? Senang luar biasa. Dia benar-benar tidak mampu. Sandang, pangan, papan, untuk SPP sekolah anaknya, tidak ada dibantu. Waduh senangnya orang ini, masya Allah. Senangnya bukan main. Dan ketika kita menyenangkan dia, kita disenangkan oleh Allah. Disenangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Disenangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita bantu orang, kita dibantu Allah. Kita memberi kemudahan orang, dimudahkan oleh Allah. Kita nolong orang, ditolong Allah. Balasan sama dengan perbuatan. Apalagi disodakokan sudah. Saya tahu keadaanmu, kamu tidak mampu. Saya tahu kamu sudah berusaha maksimal tapi kamu tidak mampu. Jangan khawatir, utang-utangmu halal semuanya, tak sodakokan. Waduh, masya Allah, luar biasa ini. dihalal Dihalalkan, dihalalkan, tak sodakokan. Nanti oleh Allah diganti, diganti berlipat-lipat sampai 700 kali lipat karena dia nolong orang yang memang butuh untuk ditolong orang itu. Jam berapa itu? Iya. Ya itulah diantara amalan-amalan yang menjadikan seseorang mendapatkan naungan arus Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada orang yang nanti hari kiamat dia tidak takut. satu ala kasban al-misik la yahuluhum al-faz'al akbar al kiamat. Ada tiga kelompok yang mereka mendapatkan bau wangi yang luar biasa. Dan mereka tidak takut pada hari kiamat nanti ketika kejadian dahsyat. Siapa itu tiga kelompok itu? Yang pertama-tama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu radun. Orang yang menjadi imam suatu kaum dan kaumnya itu ridho dengan dia, senang sama dia. Kemudian yang kedua, wa rajulun kana yu'adzinu fi kulli yaumin wa lailah. Orang yang jadi muadzin, adzan lima waktu. Jadi muadzin itu masya Allah loh. Karena muadzin itu jaga waktu. Dia disiplin waktu wa 'abdun adda Allah wa haqqa mawalihi, seorang budak yang dia menunaikan hak Allah. Ibadahnya bagus dan dia juga menunaikan haknya majikannya. Dengan majikannya kerjanya bagus. Ya, mungkin ini dulu saja karena waktunya habis. Insya Allah pada waktu yang lainnya kita lanjutkan masih banyak amal-amal yang afdal yang nanti diantaranya adalah ketika masuk pasar kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir orang kalau masuk pasar baca doa ini maka Allah mencatat untuk dia satu juta kebaikan menghapus dari dia satu juta keburukan meninggikan derajatnya satu juta derajat dan Allah membangun untuk dia satu rumah di surga. Insya Allah kita bahas pada waktu berikutnya dan besok insya Allah kajian kita adalah ensiklopedia larangan. Semoga kajian kita ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.